Assalamualaikum. Alan, Salan. Nah, sudah siap semua ya? Taib, kita mulai. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.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 Kembali kita melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Kita di hari Kamis 7 Safar 1445 Hijriah. 24 Agustus 2023 Masehi. Ini semua semata-mata berkat taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa melanjutkan kajian kita yaitu pelajaran Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriyah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Kita masih sampai atau pada pembahasan ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang disebutkan oleh al-muallif wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la udhra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah faqad buyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al uzur tidak ada uzur bagi seorang pun yang dia berada dalam kesesatan dia lakukan kesesatan itu karena dia mengira bahwa itulah petunjuk. Tidak pula ada uzur bagi seorang yang berada di atas petunjuk namun dia tinggalkan. Karena dia kira itu adalah kesesatan. Karena sungguh urusan agama ini telah dijelaskan oleh Nabi, oleh Rasul dan para sahabatnya dan telah pasti hujjah, telah tegak hujjah dan terputuslah uzur. Ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada bahasan pekan yang lalu telah kita jelaskan bahwa asar ini adalah secara sanat adalah asar yang mungkate terputus sanatnya. Ya. Adalah asanat yang terputus sebagaimana keterangan Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Walid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah wa Al-Basahu as wal Beliau terangkan sebenarnya beliau terangkan dalam syarahnya bahwa hadis ini secara atau asar ini secara sanad tidaklah sahih karena ada keterputus karena ada keterputusan sanad Ya. Namun demikian secara makna beliau jelaskan bahwa yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pada asar ini adalah tentang orang yang al-mu'rid yang memang sengaja menentang ya tidak mau mempelajari al-haq ya dia tahu bahwa mestinya dia harus mempelajari al-haq namun dia tolak. Dia sengaja berpaling. Ya. Dia tidak mau mempelajari al-huda. Maka ini yang dimaksud dalam asar ini. Bukan orang yang memang jahil, gak tahu, gak berilmu. Maka orang yang jahil ada uzur, diberi uzur. Atau seorang yang mujtahid namun dia salah, terjatuh dalam kesalahan. Maka yang demikian ada uzur. Yang tidak ada uzur adalah orang yang sengaja menentang, menolak al-haq, tidak mau mempelajari al-haq, tidak mau mencari al-haq. Ya. Padahal dia tahu bahwa masalah itu harus dia pelajari namun dia tidak tidak mau. Nah, maka kata Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya bahwa perkara ini laisa ala laisa al-amru ala al-husban wadh-dhann. Ya. Perkara ini tidaklah diletakkan pada perkiraan dan sangkaan. Fayakhud fayakhudha dalalatan yahsabuha huda au yatruka haqqan yadhunnuhu dalalah sehingga dia melakukan kesesatan karena dia mengira itu hidayah atau meninggalkan kebenaran karena dia mengira itu kesesatan. Zannuhu la yashfa'u lahu. Ya. Tersangkaan dia itu tidak bermanfaat untuknya. Li'annal huda wa dalal qad bayyanahum Allahu qad bayyanahum Allahu fil Quran karena hidayah dan kesesatan itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Demikian pula telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam as-sunnah. Wa as salaf fi siratihim wa aqidatihim. Demikian pula al-hidayah wa dalalah itu telah dijelaskan oleh para ulama salaf dalam sebagaimana dalam sirah mereka dan akidah mereka. Fal haqqu wadih walillahil hamd. Sehingga kebenaran itu sangat jelas. Walillahil hamd. Wa min rahmatillah annal haqqa wadihun al kitab wa sunnah wa hadyi salafis salih. Sehingga di antara bentuk rahmat Allah adalah bahwa kebenaran ini sangat jelas ya bersumber dari, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta bimbingan para salafus saleh. Laisa fihi ghumud wala labs. Tidak ada dalam al-haq ini kerumitan, tidak pula uh, kerancuan. Kama hasala lil umam sabiqah lamma tala alaihimul amad sebagaimana terjadi pada umat-umat yang terdahulu Ketika berlalu panjang mas ter, ketika berlalu masa yang panjang ya masa yang panjang dari diutusnya rasul berlalu masa yang panjang kebenaran rumit ya kebenaran terkaburkan wal tabasa alaihimul haq sehingga kebenaran itu rancu atas mereka wa hurrifatil kutub wa hmm, demikian pula selama lama dari masa kenabian daripada umat-umat terdahulu terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kitab-kitab yang diturunkan pada mereka. Amma hadhil umma fal haqqu yabqa wadihan. Adapun umat ini tetap agama mereka itu agama yang jelas kebenaran tetap jelas pada mereka walaupun telah lama walaupun telah jauh dari masa kenabian. Ya. Wal kitab was sunnah mahfuzan minat tahrif wa taghyir. Demikian pula Alkitab wa sunnah. Di tengah umat ini terjaga dari penyimpangan dan dari perubahan. Falaisa lihadin udhrun hina idin. Sehingga tidak ada seorang pun ya, ada tidak ada bagi seorang pun adanya uzur. Ya, sehingga ketika itu tidak ada bagi seorang pun adanya uzur. Karena apa? ini telah jelas, al-haq telah jelas. ya yeah. karena faqad buinatil umur, perkara ini telah dijelaskan, yakni dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, demikian pula oleh para salafus saleh. yeah. Kata Syekh Shalal Fauzan, "Na'am, qad buinatil umur." Betul. Iya. Perkara agama ini telah dijelaskan. Lakinnaha tahtaj ila bahthin wa ila talab. Namun demikian, perkara itu butuh, perlu untuk dicari dan perlu untuk seorang menuntut ilmu. Bi ta'allam al-insan wa yatafaqqah dengan cara seorang belajar dan mendalami agamanya wa ya'khudz al-ilma anil ulama dan mengambil ilmu itu dari para ulama. Ya. La ya'khudz al-ilma an nafsihi aw an mislihi minal juhal. Ya, tidak mengambil ilmu dari dirinya sendiri atau dari orang-orang yang semisal dia dari kalangan orang-orang yang jahil. Au al-muta'alimin. Atau orang-orang yang sok menampakkan ilmu, sok alim. Ya, sok dia sebagai ulama padahal bukan. Au minal kutub. Atau dia berani mengambil dari kitab-kitab. Ya, Bal ya'khud al-ilma an ahli. Namun hendaklah mengambil ilmu itu dari ahlinya, dari para ulama. Lianna hadzal ilma yutalaqqa 'anil ulama. Fal ilmu bitalaqqi. Karena ilmu ini diambil dari para, para ulama sehingga ilmu itu adalah dengan talaki, mengambil langsung dari para ulama. Walaisa bil akhdhi minal kutub. Bukan diambil dari kitab-kitab begitu saja. Al kutub innama hiya ada adwatun faqat. Kitab itu hanya sebagai sarana lil bahthi untuk membahas, untuk mencari yashrahu hal ulama yang kitab-kitab itu akan dijelaskan oleh para ulama. Wa ammal wusul ilal haq fahada yu'khad an ahlil ilm. Adapun untuk bisa sampai kepada al-haq maka itu diambil dari ahli ilm dari para ulama wa yurwa anhum diriwayatkan dari mereka khalafan an salafin. Generasi yang setelahnya mengambil dari pendahulunya. Ayolah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Demikian wabil khusus fi ayyam al-fitan. Saya kita sangat butuh kepada para ulama. Ya, kita sangat butuh kepada para ulama. Nah, karena memang para ulama itulah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merujuk kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merujuk kepada para ulama. Naam, bil khusus ketika terjadi fitnah yang uh, rumit, fitnah yang membawa kegelapan. Naam. Dan musibah yang terjadi bil khusus termasuk fitnah yang terjadi di Indonesia ini munculnya orang-orang yang menghalangi ya yang menghalangi umat dari ulamanya ya justru menghubungkan mengikat umat mengikat para muridnya dengan diri mereka sendiri menampilkan diri menampakkan diri sebagai duta-duta ulama katanya sehingga apabila datang Fatwa dari ulama tidak boleh kecuali harus melalui mereka. Jika ada fatwa dari ulama tanpa melalui mereka, maka fatwa itu ditolak. Disingkirkan, dijauhkan, bahkan umat dihalangi dari fatwa tersebut. Ayuhal ikhwa rahimani wa Dan anehnya, orang-orang itu adalah orang-orang yang ketika di awal fitnah, menyatakan mau merujuk dan mengembalikan serta mengangkat masalah ini kepada ulama dan mau menanyakan langsung kepada ulama. Ya. Bagus, sampai di sini bagus. Dan benar mereka menanyakan kepada ulama. Namun musibah ketika ulama telah menerima pertanyaan mereka, menerima informasi dan data dari mereka, yang kemudian ulama memutuskan berdasarkan pertanyaan dan informasi serta data dari mereka itu ternyata mereka tolak. Ya. Bahkan ulama telah menegaskan bahwa berdasarkan data dan informasi itu ulama telah memutuskan fitnah ini. Fitnah yang terjadi ini memberikan jawaban dan keputusan namun ternyata mereka menolaknya. Kenapa? Tak sesuai dengan yang mereka maukan. Tak sesuai dengan harapan mereka. Ulama dengan tegas menyatakan bahwa informasi atau data yang kalian anggap sebagai data ini tidak boleh menjadi dasar perpecahan. Kembali kalian tak bersatu, kembali kalian seperti sedia kala tak bersatu dan permasalahan terjadi ini tak lain adalah huzuzun nafas hanya kepentingan pribadi. Namun mereka menolak. Ya, mereka menolak. Sehingga mati-matian mereka menghalangi umat dari fatwa para ulama, dari nasihat para ulama. Nah, ini fitnah yang muncul di negeri kita. Na'udzubillahi min minal fitan. Nah, atau menyatakan bahwa jika kebenaran itu telah nyata, maka kita sudah nggak butuh lagi dengan ulama, karena ulama itu laksana bintang yang digunakan untuk mengetahui arah kiblat. Kalau kamu sudah tahu arah kiblat, maka nggak kamu nggak butuh lagi dengan bintang-bintang itu. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, maka nggak butuh lagi dengan ulama. Iya. Ini cara mereka untuk menghalangi umat dari ulama. Atau menyatakan bahwa kita Mengikuti ulama asalkan ya bukan dalam maksiat pada para yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Ucapan-ucapan yang hak urida biha batil. Ya, sebagian subhat mereka itu adalah ucapan yang hak urida biha batil. Seperti yang dulu sebelumnya diucapkan bahwa ketika Syekh Rabi memberikan keputusan, memberikan fatwa, memberikan nasihat tentang satu fitnah. Ya, mereka menyatakan bahwa ucapan Syekh Rabi bukan wahyu. Syekh Rabi bukan nabi. Betul, ucapan yang betul. Barang siapa meyakini ya, ucapan Syekh Rabi wahyu, maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Syekh Rabi adalah nabi, maka dia kafir. Jelas betul ini hak. Namun mereka maukan dengan hak ini adalah kebatilan. Yaitu mereka maunya menolak kalam Syekh Rabi. Menghalangi umat dari nasihat para ulama. Wah kata yang terjadi ayol ikhwah di negeri ini. Ya kita sangat menyesalkan. Ya, yang ini cara-cara ini. Ya cara-cara mereka dalam terus memecah memecah belah umat ya yufarrik al umma yufarrik salafiyin Sebagaimana dikatakan oleh para masyaih, ya itu adalah cara-cara bukan tariqah ahli sunnah, bukan tariqah salafiyah. Kembali kita kepada pernyataan ini atau penjelasan ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sehingga orang-orang yang telah memang sengaja berpaling dari kebenaran sehingga dia tidak mau mempelajari kebenaran, tidak mau mempelajari mana yang hak, mana yang batil, tidak mau mempelajari mana yang uh, hidayah, mana yang dalalah. Sengaja dia memang tidak mau, padahal dia tahu di situ ada pembahasan tentang al-haq. Di situ dijelaskan mana yang batil, namun dia enggak mau. Maka orang seperti ini tidak ada uzur. Iya, tidak ada uzur. Sehingga kalau dia melakukan kesesatan, karena dia mengira itu hak, mengira itu huda. Nah, padahal itu kesesatan. Dia lakukan. Nah, dia lakukan karena semata-mata karena dia mengira itu huda. Maka orang seperti ini gak ada uzur. Atau sebaliknya, dia tinggalkan suatu hidayah karena dia kira hidayah itu dalalah sehingga dia tinggalkan. Maka orang seperti ini, ini pun tidak ada uzur. Tentang ayat yang disampaikan oleh Al-Allamah Salih Al-Fauzan pada syarahnya sebagaimana kita baca pada pertemuan yang lalu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa lahu qarin liyasud liyasud liyasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun Barang siapa yang ya'syu an dzikrir rahman berpaling dari dzikrir rahman ya peringatan dan ayat-ayat ar-rahman maka nuqayyid lahu syaitana ya maka kami berikan untuk dia syaitan fahuwalahu qarin yang dia itu sebagai qarin wa innahum layasuddunahum anis sabil dan sungguh para syaitan itu akan menghalangi mereka dari jalan dari jalan yang lurus wa yahsabuna annahum muhtadun namun mereka mengira bahwa diri mereka itu di atas hidayah. Padahal mereka dihalangi dari jalan yang lurus. Namun dia mengira berada di atas hidayah. Kata Al-Alama Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Saada, Allah Subhanahu wa taala memberitakan fa akhbara subhana anna man ibtalahu biqarinihi minasyayatin wadalalihi bihi barang siapa yang Allah berikan bencana Allah berikan bala ujian padanya dengan adanya karin dari kalangan syaitan ya, yang menyesatkan dirinya inna makana babi i'radihi hanyalah itu disebabkan ya sikap dia yang berpaling wa ashwihi an dzikrihi ya dan menolak peringatan yang Allah berikan alladzi anzalahu ala rasulihi yang Allah turunkan kepada rasulnya fakana uqubatu hadzal i'rad an qayyadalahu syaitanan yuqarinuhu maka hukuman atas sikap dia yang berpaling itu adalah Allah berikan padanya syaitan yang menjadi korin bagi dia selalu menyertai dia fayasudduhu an sabili rabbih sehingga menghalanginya syaitan itu menghalanginya dari jalan Rabbnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala wa tariq falahihi dan menghalangi dia dari jalan kesuksesannya jalan keselamatannya wa huwa yahsabu annahu muhtadin dalam keadaan dia mengira dirinya di atas hidayah dirinya mendapat hidayah hatta idza wafa rabbahu yaumal qiyamah ma'a qarinihi wa ayana halakahu wa iflasahu qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabisal qarin hingga ketika dia ya, berjumpa dengan Rabbnya pada hari kiamat Ya terus di mana dia terus ditemani oleh Karin itu dan kala itu dia sudah menyaksikan melihat kebinasaan dan kerugiannya maka saat itulah dia mengatakan ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain ya wahai seandainya antara aku dengan kamu wahai Karin itu sejauh ya ada jarak yang jauh sejauh dua arah timur fabi'sal qarin sungguh dia adalah teman yang paling jelek. Wa kullu man a'rada 'anil ihtida' bil wahyi alladhi huwa dzikrullah maka kata Ibnu Qayyim semua orang yang berpaling dari mau menerima hidayah wahyu alladhi huwa dzikrullah yang disebut di ayat ini sebagai zikrullah ya dia nggak mau mengambil petunjuk dari wahyu, nggak mau menerima petunjuknya wahyu, nggak mau menjalankan petunjuk dari wahyu itu. Dia tahu wahyu, tapi nggak mau mengikutinya, nggak mau menjalankannya, nggak mau mengamalkannya. Fala budda ayakula hadza yaumal qiyamah. Maka pasti dia akan mengatakan ucapan ini di yaumil qiyamah nanti. Ini dia menyesal. Ya. Fa in fahal lihada hadza udhrun fi dhalalihi kalau ada yang bertanya, apakah orang ini ada uzur dalam kesesatannya itu? Idza kana yahsibu annahu ala huda. Karena dia mengira dirinya di atas hidayah. Sebagaimana Allah katakan di sini, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia mengira diri, diri mereka itu sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Dia menyasa yakin, dia kira itu hidayah. Seperti orang-orang yang selama ini ya, berada misalnya dia meyakini bahwa tawaf al-kubur sebagai kebenaran. Itulah agama, itulah cara untuk menghormati ulama atau orang saleh katanya. Ya, dan berbagai amal-amal yang lainnya yang tidak ada dasar dalam agama. Dia yakini, dia amalkan. Dia kira itu hak, dia kira itu baik, dia itu benar. Dia merasa dirinya benar. Kalau di, diingkari, jangan kamu lakukan itu, tinggalkan amal itu. Kef, saya tinggalkan ini Sementara ini adalah kebenaran. Ini adalah hidayah. Padahal itu dolalah. Tapi dolalah itu dia kira kebenaran. Nah, orang yang seperti ini apakah ada uzur? Kila la uzra lihada wa amthalih minad dullal. Gak ada uzur untuk orang ini dan yang semisalnya dari kalangan orang-orang yang tersesat. Alladzina sya'u dhalalihim al-i'rad anil wahyi. Yang sebab kesesatannya adalah karena memang dia berpaling dari wahyu ya al-i'rad ya berpaling dari wahyu alladzi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau dhanna annahu muhtadin meskipun dia menyangka dirinya sebagai orang yang mendapat petunjuk fa innahu mufarrid bi i'radihi karena orang ini telah sebagai orang mufarrid orang yang nggak serius, orang yang nggak sungguh-sungguh. Akibat apa? Karena sikapnya yang menolak an ittiba'i da'il huda. Ya. Menolak nggak mau mengikuti da'i al-huda. Dia tahu ada dai yang menyuruh kepada tauhid. Dia tahu ada dai yang mengingkari ya penyembahan atau praktek yang selama ini dilakukan di di kuburan orang-orang saleh itu tawa berdoa kepada orang-orang saleh minta barokah kepada orang soleh. Dia tahu ada dai yang mengingkari. Ya. Namun dia nggak mau mengikuti Karena dia yakin mengira bahwa inilah agama. Ya. Maka orang seperti ini akibat dia memang mau akibat dia berpaling maka dia mufarrid orang yang memang apa uh, kurang tidak serius tidak mau ya. karena sikapnya tadi menolak berpaling dari mengikuti dalil hak fa idza dhalla fa innama fa idza dhalla fa innama ata min tafritihi wa i'radi sehingga kalau dia tersesat itu karena disebabkan sikapnya yang kurang malas nggak mau serius dan akibat apa i'radihi karena berpalingnya wahada bikhilaf man kana dalaluhu Li Adam bulu risalah. Ini berbeda dengan orang yang kesesatannya itu karena risalah tidak sampai kepada dia wa adzhihi anil wusul ilaiha dan dia nggak mampu untuk sampai padanya. Kalau yang tadi dia tahu, dia mampu untuk sampai kepadanya. Dia bisa hadir ke majelis taklimnya, namun nggak mau dia. Gak serius dia, ayo hadir. Gak usah, sudah. Enggak, sudah. Kenapa kamu nggak hadir? Enggak. Taksir, ada taksir, ada tafrid. Ya, sikap menyepelekan, sikap malas, dan memang berpaling. Kalau dia tadi memang nggak ngerti, jahil dia, bodoh dia, nggak sampai al-haq itu kepadanya. Ya. Ya. Sehingga nggak sampai risalah dan dia apa? Tidak bisa untuk sampai kepada kebenaran itu. Fadzaka lahu hukmun akhar. Orang seperti ini ada hukum lain. Wal wa'idu fil Qur'an innama yatanawal al-awwal. Ancaman dalam Al-Qur'an hanyalah mengenai yang pertama. Wa amma tsani, adapun yang kedua, yang jahil, yang enggak sampai kebenaran itu padanya, fa innallaha la yu'adzibu ahadan illa ba'da iqamatil hujjati 'alaihi maka sungguhnya Allah tidak mengadab seseorang kecuali setelah tegaknya hujah atas dia. Kama qala ta'ala wa ma kunna mu'adzabina wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengazab sampai kami mengutus adanya rasul. Rusulan mubashirina mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul para rasul yang diutus sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada bagi manusia ya, adanya hujah atas kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tersebut. Ayo ikhwah rahimani wa Ini bedanya dengan orang yang jahil. Sehingga orang yang mu'rid anil haq memang berpaling, nggak mau. Diberitahu, ditunjukkan al haq, namun dia nggak mau. Ditunjukkan ke sana kamu kalau mau kebenaran. Iya. Dia tahu ada suara pengingkaran dari dari perbuatan dia, namun dia biarkan saja. Dia enggak mempelajarinya, dia tidak segera menyambutnya. Maka orang seperti ini tidak ada uzur. Ya, dia mengira bahwa amal dia itu itulah yang terbaik, itulah agama, itulah hidayah. Bahkan dia mengira itu adalah amaliah yang terbaik. Dia mengira dirinya di atas sebaik-baik amalan. Demikian Ya, orang ini sebagaimana pula dalam firman Allah taala yaitu di surat Al-Kahf, di akhir-akhir surat Al-Kahf Allah taala mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakan wahai Nabi, maukah kalian kamu kami beritakan? Maukah kami beritakan kepada kalian bil akhsarina a'mala dengan orang-orang yang merugi amalannya? Ya. Maukah kalian kami beritakan tentang orang-orang yang merugi amalannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sesat amalannya. Ya, sesat upayanya dalam kehidupan dunia ini wahum yahsabun namun mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a sedang mengerjakan sebaik-baik amalan mereka mengira sedang melakukan sebaik-baik amalan padahal amalannya merugi ya yeah amalannya sesat. Ulaika mereka itulah orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabbnya. Waliqaih kufur terhadap hari perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum. Maka gugurlah amal-amal mereka fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dan kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Ayo ikhwa rahimani warahmatullah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita memiliki kondisi seperti ini yaitu berpaling dari al-haq ditunjukkan kepada al-haq dia tahu sudah sampai kepadanya sudah sampai kepadanya al-haq sudah sampai kepadanya penjelasan para ulama ya sudah sampai kepadanya penjelasan bahwa inya itu batil namun dia tetap berpaling dia tidak mau membacanya dengan seksama, tidak mau mempelajari dengan seksama. Dia tetap di atas sikapnya itu dia tetap karena dorongan hawa nafsu, dorongan uh, eh, taasub, ya. Yeah. Tidak mau dia belajar. Diajak belajar dia nggak mau, tetap dia berpaling dari kebenaran itu. Maka orang seperti ini tidak ada uzur. Ya, dalam keadaan dirinya dia merasa di atas hidayah, dalam keadaan dirinya merasa sedang berbuat yang sebaik-baik amalan. Dan sebaliknya, dia kira hidayah itu sebagai kesesatan. Tauhid yang sampai kepadanya, ya, dia kira itu sesat. Nah, naudzubillah. Dakwah salafiyah dia kira sesat, dakwah tauhid dia kira kesesatan. Ya, dia anggap karena dia mengira itu udah apa dengarnya mendengar berita-berita dari orang sekitarnya itu sebagai dakwah wahabiyah dia anggap dakwah wahabiyah sesat. Ya. Padahal itu hidayah. Maka orang seperti ini tidak ada uzur baginya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini melengkapi dan menyempurnakan kajian materi di pertemuan yang sebelumnya tentang asar Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Sampai di sini kajian kita. Semoga penjelasan atau pembahasan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk ikhwah sekalian yang mendengar kajian ini ya baik yang mendengarnya melalui siaran radio secara, dan secara khusus ikhwah di Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Barakallahu fikum sampai di sini. Assalamualaikum. ala sayyidina Muhammad wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. mm Hmm. Ya. Nah. Hmm. Iya. Yeah. Nah. Wallahi ya ikhwah, ini adalah ucapan-ucapan yang dusta. Ya, ucapan-ucapan yang memutar balik memutar balikkan fakta. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita berupaya mengamalkan dan melaksanakan nasihat dan bimbingan para ulama sejak awal datangnya nasihat tersebut sejak wasaya ulama yang itu wasiat langsung dari Al-Allamah Al-Walid Al-Muhaddis Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Demikian pula dari Al-Allamah Al-Walid ya Ubaid Al-Jabiri rahimahullah juga Al-Allamah ya Al-Ustaz al doktur Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah juga turut serta padanya Naam al doktur Arafat Al-Muhammadi Di antara wasiat itu adalah wasiat yang menyatakan untuk bersatu Nah, untuk beruf, menjaga uhuwah. Nah, dan semua pihak adalah salafi, adalah ahlu sunnah, tidak ada yang ahlu bid'ah. Demikian pula memperingatkan dari channel-channel al-majhul. Alhamdulillah kita melaksanakan itu. Kita berusaha mengenai uhuwah, ya, berusaha merajut uhuwah kembali. Tapi apa yang terjadi? Perpecahan terus. Ya, perpecahan yang didukung oleh ustadz-ustadz itu dari balik layar ya pepecahan ma mahat yang ada ditarik atau membuat yayasan baru mereka atau kalau mereka punya wakaf ditarik wakafnya channel-channel baru dibuat padahal sudah ada channel dakwah di daerah situ dibuat channel baru ya ini terus berlaku bukan demikian Anda tanya kepada antum semua betul enggak ini betul terjadi antum mengalami sendiri kan gitu Nah, bagaimana sikap terhadap Zuhair Syarif? Anda tanya. Dan bagaimana sikap Zuhair Syarif sejak awal yang memfonis Ustadz Lukman menyimpang? Siapa yang memfonis? Nah, apakah rujuk dia? Anda tanya kepada antum. Setelah adanya wasaya itu apakah rujuk dia? Anda tanya kepada antum. Tidak. Hingga hari ini. Berikutnya datang wasiat Sautia ya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Apa yang terjadi? Disembunyikan fatwa. Betul tidak? Jangan tanya mau diterjemahkan. Fatwanya disembunyikan. Onda oh, itu ada hulasohnya. Hulasoh apa? Itu adalah pengkebirian fatwa. Nasihat. Nasihat yang banyak itu dihilangkan sekian banyak poinnya. Di antara poin terpenting yang mereka hilangkan adalah bahwa data dan fakta yang mereka kirim itu dinyatakan oleh Syekh Bukhari sebagai data yang tidak boleh dijadikan perpecahan. Syekh Bukhari menyatakan bahwa yang terjadi ini hududun nafas. Apa ada dalam ringkasan asatidah itu? Anak tanya kepada antum. Tidak ada. Apakah ini mengamalkan fatwa ulama? Tapi apa yang kita lakukan secara setelah sautia itu? Yang kita baru tahu kalau ada sautia itu setelah karena di, mereka sembunyikan beberapa waktu setelahnya. Ya. Kita mengira khulasa itu sebagai sudah, ya itu berarti kita ikut bergembira menyebarkan kala itu, bukan demikian. Ya, kita berupaya untuk bersatu. Ayo kita bersatu, ayo kita kembali mahat kita, ayo sama-sama. Bukan demikian ya, ikhwah. Tapi ternyata apa? terbongkar bahwa mereka menyembunyikan fakta. Ya. Dan kita alhamdulillah menyebarkan sautia seutuhnya kita transit dan kita terjemahkan, itu pun apa yang terjadi tetap disembunyikan. Barang siapa yang menyebarkan itu maka akan dikeluarkan dari grup, dijauhi, ya diboikot. Bukan demikian ya, akhwat. Dan seterusnya itu terus terjadi sampai setelah kapan? nggak perlu anda rinci satu persatu. Perpecahan, permusuhan, pemboikotan itu terus terjadi. Penarikan-penarikan wakaf terus terjadi. Setelah bayan iltizam juga demikian. Bayan, suluh ya yang dikenal disebut dengan bayan iltizam sehingga setelah daur al muzani yang pertama kemudian jal sal madinah apa yang terjadi terus demikian ya kita berusaha bersatu bukan demikian ya kita terus berusaha bersatu Terus kita diam, terus kita ini saja terus, tapi mereka terus menolak. Terus mengobarkan perpecahan. Ya. Nah, sekarang karena kita sudah nggak mau, setiap kita ingin bersatu kita malah diusir, kita malah dikeluarkan. Ya berarti apa jawabannya ya kawan? Mas saya sudah menjawab bahwa kalau demikian sudah. Kalian lanjutkan, kalian butuh sekarang untuk berdakwah, butuh untuk tarbiyah, Kalian lakukan, kalian sudah berusaha bersatu ditolak. Perpecahan terus, kan gitu. Maka sekarang sehingga kalau sekarang dinyatakan ketika kita sudah berbuat kemudian mereka berteriak-teriak seperti itu, kira-kira gimana ya, kawan? Nah, adalah pemutar balikan fakta, begitu. Nah, mereka yang memutus hubungan, mereka yang memboikot Kenapa malah menuduh kita tidak mau bersatu, menuduh kita memecah belah? Yang mengeluarkan kita dari mahat, dari mengusir kita memboikot mereka itu mereka sendiri. Mengusir dari grup mereka ya ikhwan. Sehingga ini adalah pemutarbalikan fakta. Nah, seperti itu. Sementara kita berbuat untuk untuk kebutuhan kita, untuk dakwah dan tarbiyah kita. Nah, seperti itu. Dan memang demikian yang diarahkan oleh masyaih kita ketika kita menanyakan kami butuh ini kami sudah nggak bisa lagi kami sudah berupaya kami sudah mengulurkan tangan kami tangan persatuan tangan uhuwa tangan ta'awun tapi tetap nggak bisa ya sudah kata masyaih kalian mulai dakwah kalian lanjutkan tarbiyah nah seperti itu barakallahu fikum sehingga itu kata-kata itulah kata-kata yang penuh kedustaan, penuh kebohongan, memutarbalikkan fakta. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Ya. Suaranya kurang keras. Mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Kurang, kurang. Jauh, jauh. Terdengar jauh. Ya, masih kecil tapi labas. Yeah. yeah. Yeah. Ya tentunya kita uh, kalau memang dia orangnya memang baik pada dasarnya, maka kita tetap memberikan nasihat, ya tetap kita memanggil saudara kita itu dengan penuh kasih sayang untuk kita selamatkan dia. Ya, maka kita tetap memberikan nasihat kepadanya, tetap memberikan hasungan. Ya, dan dari sini kita mengingat ya nasihat Syekh Abbas kemarin diantaranya ya ketika ditanya tentang orang-orang yang eh, takut kalau mau menghadiri daurah ya karena takut dihajar takut di sini maka beliau mengingat panjang lebar diantaranya yang kita bisa petik itu adalah beliau katakan bahwa hendaknya anda menjadi kun abdan dillah, ya wala takun abdan li fulan Jadilah kamu orang yang hamba Allah. Jangan menjadi hambanya seseorang. Ya, si fulan. Ini sebenarnya nasihat ini diucapkan oleh Syekh Bukhari sebelumnya di al Madinah. Tapi beliau jabarkan sedemikian rupa ya uh, kita bisa memetik faedah besar juga dari situ yaitu jangan Anda menjadi lemah dalam fitnah. Ya, sehingga dia Anda sendiri bingung Ya, satu hal yang disesalkan banyak talibul ilm, tulabul ilm itu lemah ketika fitnah sehingga dia tidak bisa menentukan kemaslahatan dirinya ya di masa fitnah. Sehingga dia bingung mau kemana saya merasa takut, merasa khawatir. Nah, padahal maka beliau ingatkan, beliau sentuh kita dengan suatu peringatan yang menghentakkan dada kita. Yang sebenarnya ini pelajaran yang paling dasar. Beliau ingatkan, yang memberi kamu rezeki di tempat ini itu siapa? Siapa? Tentu Rabbul Alamin. Maka yang akan memberikan riz, rezeki kamu di tempat lain itu juga sama Rabbul Alamin. Kenapa kamu bingung? Kenapa kamu merasa sulit? Kenapa kamu merasa sempit? Ya, bahkan beliau katakan ini adalah dhaaf termasuk kelemahan dalam tawakal, termasuk kelemahan dalam ibadah, bahkan merupakan apa? bentuk adamul amal bil ilm. Tidak mengamalkan ilmu. Ya, maka beliau ingatkan, jadilah antum kuat dalam kebenaran, jangan kamu lemah di dalam ketika terjadi fitnah. Kamu harus kuat. Kenapa? Kamu telah dididik dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini diantara nasihat mungkin yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih mengkhawatirkan, ya masih tetap terikat karena khawatir ini dan itu. Jangan ya akhi, kokoh kamu dalam fitnah. datu bali, Ya, jangan kamu terus rela berkumpul dengan orang-orang yang tidak mau berjalan dengan para ulama. Ya. Bahkan menghalangi orang dari ulama mengikat orang dengan diri mereka, menghalangi orang dari terikat dengan ulama. Kamu jangan rela kumpul dengan orang seperti itu. Seperti itu. Ini diantara nasihat beliau. Ya, antum bisa dengar lagi nasihat-nasihat beliau. Ya, itu sangat menghentak dada kita, menyentuh keimanan kita. Ya, itu adalah pelajaran-pelajaran keimanan yang tidak boleh kita lupakan bahkan kita terapkan di masa-masa kritis seperti ini barakallahu fikum seperti itu itu yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai untuk nasihat ya, nasihat untuk diri kita sendiri dan untuk saudara kita nah. ya uh, suaranya kurang keras diperkeras mungkin ya Apa? Katakan apa? Oh, turut campur, ya. Nah. Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Enggak. Nah, ya, terus? Nah, enggak. Kita bukan ikut campur. Kita sama sekali enggak ikut campur. Kita sudah menyerahkan ini kepada para ulama. Bahkan mereka sendiri yang mengatakan, usatu-satu sendiri yang mengatakan ketika kita ajak untuk musyawarah gimana menyelesaikan ini, barangkali masih kita bisa berdiskusi. Barangkali kita masih bisa berdiskusi lang mendiskusikan ulang masalah ini yang itu terjadi di bulan-bulan November atau Desember tahun 2020 kita kirim surat kepada asatidah itu. Jawaban mereka kita angkat kepada ulama. Kita selesai ulama yang menyelesaikan, menyelesaikan. Ya, kita setuju, bagus. Ya. Dan kita nggak ikut tercampur. Alhamdulillah sudah diangkat ke ulama dan ulama yang menyelesaikan. Kita hanya semata menyampaikan pesan-pesan ulama itu. Yang pesan-pesan ulama itu disembunyikan. Pesan-pesan ulama itu dihalangi. Ya, ehwa dikondisikan tidak mau mendengar pesan-pesan ulama, dikondisikan terikat dengan orang-orang ini tadi dengan asatidah itu tadi yang mengaku mengklaim sebagai duta-duta ulama. Ini dinasihatkan oleh Syekh Abbas kemarin. Ya, jangan sampai pengampu-pengampu ma'had itu mengikat para muridnya dengan dirinya. Tapi hendaknya diikat dengan ulama. Nah, kita alhamdulillah terhubung kita bisa ya e, tersingkap itu sampai pada kita kalam ulama, maka kita sampaikan. Kita bukan turut campur. Kita sampaikan kalam ulama itu kepada mereka. Ala kulli hal ya itu semua ucapan-ucapan ya untuk menolak ya, menolak nasihat-nasihat ulama. Ucapan-ucapan yang bisa jadi apa? Hak hanya saja itu adalah kalimatu haqqin urida bihi batil. Urida biha batil itu masalahnya. Ya. Sehingga uh, ketika para masyayikh tadi memberikan peringatan keras di Daurah Al-Muzani yang kedua dengan tegas dengan ini mereka sudah banyak banyak alasan yang mereka ucapkan. Nah, sehingga tadi diantaranya dengan cara memutarbalikkan fakta, ya menduduh kita sebaliknya, ya. menduduh kita nggak mau bersatu, menduduh kita memecah belah. Padahal kita sudah sejak dulu mengajak mereka bersatu. Sekarang diingatkan dengan keras, kalian memecah belah, kalian ini, kalian itu, kalian nggak punya bukti, nggak punya fakta, teriak-teriak, bingung seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu ya ikhwan masalahnya. Sehingga uh, menjawab lagi pertanyaan ini, kita sama sekali nggak turut campur. Ya, kita alhamdulillah menunggu sejak dulu kalam ulama dan alhamdulillah telah sampai, maka kita sampaikan kalam ulama itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sedikit pula diingat eh, apa terkait juga masalah ini, subhat juga adalah kenapa kalian nggak diam? Padahal ulama menyuruh diam. Maka ini sama juga ucapan yang memutarbalikkan fakta. Sudah berapa lama kita diam? Ustadz Lukman juga para asatidz yang bersama beliau diam ya akhi nggak pernah ini. Dan dulu di awal fitnah di bulan November 2020 ya ketika Masyai menegur dan menyuruh diam maka langsung Ustadz Lukman pun diam. Ya, gak bicara terus. Sampai mereka mengirim data dan faktanya kepada masyaih. Kita diam terus. Kita nggak bantah kita ini. Nah, maka sekarang setelah semuanya terkuat setelah nasihat para ulama sangat jelas, ya kita sampaikan nasihat-nasihat nasihat-nasihat ulama itu, kita sampaikan bahwa banyak mereka berdusta, kejadian ini mereka berdusta, ini bohong, channel ini faktanya bohong, Ya, mereka teriak-teriak, kenapa kalian gak diam? Loh, Niaki juga sama, memutarbalikkan fakta. Diam, Alhamdulillah kita sudah diam. Kita sudah jalankan nasihat para ulama. Dan kalian justru di masa-masa itu pun, kalian yang menyatakan diam itu pada dasarnya apa? Diam-diam. Pada dasarnya tetap berbuat dengan apa? Fil khafa. Sembu, gali jalan yang tersembunyi di balik layar. Ya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Bukhari dalam nasihatnya di Saudi itu adalah bahwa sabata bahwa telah pastikan sampai kepadaku berita bahwasanya taklib ya taklib itu menghasut itu tetap kalian lakukan. Ya. Ini tujuh teguran kepada siapa? Asatidah secara langsung. Taklib itu tetap dilakukan oleh asatidah itu. Nah, Siapa ternyata yang yang yang, yang gak diam? Ya, kalian berbuat fil khafa. Mentahdir fil khafa. Termasuk siapa? Zuhair Syarif itu yang mentahdir. Menyatakan ini. Diam apa enggak Zuhair, Zuhair Syarif ketika itu? Anak tanya kepada antum. Tidak diam. Sekarang diam apa tidak Zuhair Syarif? Terus bicara, semakin konyol. Nah, Nah, Ketika Zuhair Sarif teriak-teriak kayak gitu, melecehkan Syekhuna Arafat, dia apa tidak dia? Ketika Abdul Hadi Lahji juga melecehkan Syekhuna Arafat, dia apa enggak dia? Channel-channel kalian sampai sekarang juga apakah diam? Nah, sehingga Allah itu semua adalah memutarbalikkan fakta.